الله berhutang alhamdulillah nyoblotnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi amantu billah Bismillahi takhassantu billah Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير البريه اللهم صل وسلم وبارك على الذات المكملة ورحمة المنزلة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وما والاه أي ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم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 alaihi wasallam Innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Bahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat kurang doakan mukja aja sing tambi-tambi keberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya para kiai, para ajengan para asatid wal asatidah santriin wal santriyah nuku jisim kuring dipihormat khusus kakeresana guru ulangsandayananyatana Bapak Kyai Hajid Sydiri nukujisimpuring di pihormat jagah Lampungan kekeresana Bapak Ky Haji amas Harun Mas gurudin nupuji simpuring di pihormatwabbil husu kaguru simpuring kasepuhannyatana api Haji Kholil nupuji simpuring di pihormat dan Bukia orang doakan para kiai, para ajengan, para santri, sadayana sing dibarokahkan ku Allah ilmuna. Si kampi-kampi barokah kahirupan nana. Si paranjang yuswa bari sehat wal afiah jiwa sinarang ragana. Ya Robbal aparatur pemerintah Nuku jisim kuning di hormat kersana Bapak Capil sinarang Bapak RW wabil khusus ka bapak RT anu perlente nu kadang-kadang jadi RT capek gawe tara kapake leras gitu terkadang jadi RT nasi nang Masya Allah lebih berat tibatan jadi lurah ser RT mangkat tuduh wae keluarga na komo lamun orang rencago, goong lurah merek beres raskin bias subsidi raskin namina lamun ayah orang dia untuk kebagian sok nyarekan RT padahal RT lu nyokot terus RT na lu nyokot tebal atuh jadi RT capek gawe dekat pakai komo lamun ayah hajatan eta hajatan acara pertikahan atau isuk nikahkan Aku penting panganten diintip ku para pemuda Nepi ka dia panganten Nyarekan baik Keluarga nu hajat Ka bapak RT Padahal RT teminung intip RT na temilung Wah gitu lah ya. Kadang-kadang di Bogor mah ayat disebut wanita parabola What is the meaning of parabola Parawan jebol dihela Nabi karam nyarekan RT padahal RT temilu nyolok RT na temilu Wah, kota Rekana nyolok pemberi karancen ya. Murah duha mudah-mudahan sadayana aparatur pemerintah di RT dugi ka presiden. Pamimpin orang sadayana dina raraga ngarayeut kana ieu deui molah kana ieu desa singonang taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Parmenasim kuring aturkan rebunuhun kapara panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad Hapunten para kesepuhan simkuring widi baris ngadeg ceramahna Sawios, Hari diungkoy bisi murah luar biasa panitia jauh kene terus datang kaji simkuring jeung kasepuhan ka bumi simkuring ka Bogor alhamdulillah Tadi doa puji simkuring seluruh panitia dikawinan ku para pemuda senaran pemudi di Ranca Goong anu didukung ku para guru para sepuh sadayana mudah-mudahan perjuangan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Si jadi amal hade pemuda di amin. Ya Rabbal pamuknya pemuda di dia sing loba rezekina namun pemuda di dia can boga calon jodoh sing gara menang calon jodoh cicing ini ini ulah amin doa budak orang bilu amin emang mah ayang menang jodoh deh mah ayang kiai jodoh mama ge jeng bancet we mah Ah, mama panjang umur bagian mah ya mah jodoh mah keur budak ya mudah-mudahan perjuangan panitia pasti ada kekurangan dan kelebihannya kita maklumi kita maafkan dan kita doakan betul apa tidak sabar nak, sing sabar jadi panitia mah lah, kos gitu di mana-mana ke eh. celi jadi panitia Ya diaromongkeun di gitu di tangan celana eh acara naon nunggu di jauh-jauh oh, konsumsi na diaromongkeun ya, we padahal mah mana ditagihna di harares bagian di budak orang gider lagi mah dikunci tapi rutupan hordeng oke tutup we poe enak mah cek anak kok naon mama ditutupan ayah ya, corona ayah panitia panitia oh emang ini corona semua bahaya corona mah corona mah teman bahaya paling bahaya mah congorna tetangga Katuyo, jiwa kumaha panggilan ketua panitia reng rengrengan anak uluk salam Assalamualaikum lain keluar marah bikin aja dia wah dia oi rajaban nah satu musuhan rajaban Assalamualaikum anak Assalamualaikum kuat indungan jalan mana ge ada Anisia saya tadi jorok. Iya mah curi. Kita aku juring ya. Nah untuk iya. jangan pernah kalian cari kesalahan kesalahan orang lain pula, ulah sok diteana manusia biasa panitia manusia biasa jamaah manusia biasa orang hadir manusia biasa tangkas paduhan kekurangan pasti boga kesalahan maklumi jeung maafkan insya doraka orang sok enak kagorengan batu mengeri muhasabah diri loba kene urang kagorengan mati batang batu betul kacep Bang Haji roma mah gitu mengapa kau suka membukakan aib sesama sana kemari kau cerita keburukannya kamu naik hajatan yang nonggo player pancing wah film teh kadoro kasino indro terus peri prima jeung apain bangun ini kasih iya, yang bangun caranya jeung ngapain bangun tak kok katilu tak Mam Haji Roma Irama wah masya Allah filmnya ya berkitar musiknya ciri khas omakmu jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng naik kuda saya tuh seberi oma naik kuda saat saya pergi kalau naik kuda mau mau fit mau kita langsung mati ceng ceng ceng ceng suara naon eta api capek capek di bawah ngaruh sekutu nanti dia Pak ngomong ceramah di Tangerang orang Tangerang dia Bogor sarua bahasa rara kasa maka hampura kang haji tadi ini suami tuh ima. hese di lemes-lemes jadi hampras itu halus-halus di Bogor mah rada kasar bah malu kasar orang Bogor kami hayang halus mah ya panggil we malu halus tadi iya ada sendiri hanya ada tadi uingnya eh nya masya Allah di Tangerang saya contohkan ketebak ketebak ketebak ketebak suara non ibu suara ustad tutur kuda benar, ya? benar kali ini. Nah. Jadi mah kasih buk tidak teh. Betul betul betul betul. Eh, eh, eh, eh suara naon kuda. Tapi dengan naon ciri orang di bungah dedeh alhamdulillah. Syukurin nembean kadir, alhamdulillah silaturahmi ka dieu Tujuan daya sanes mudah-mudahan we di menang dulu, Dulur. Dulur, dulur, dulurnya, Supaya nambah dulur. Kan berkah loba dulur manya man ahabba ayyub satolau fi rizki wa ayyub sa'alau fi asari fal yasir rahimah barokah silaturahmi mata kajadikeun urang teh panjang umur bari loba rezeki rezeki ulah ulah ngomongkeun duit-duit dulur nu penting mah. Kunaon sih urang teh kudu loba dulur di dunia sabab musuh satu terlalu banyak. dulur sare guma kurang ke sabab naon sing kuring rek ngabangun pasantren pan kenah boga dulur mah bisa menta du doa Astagfirullahaladzim duit duit gitu Bisa akan-akan tuh manusia komersi lah politik Artinya benten benten ngomong duit duit ceramah doraka lalu ayah kiai ceramah yang dibayar doraka kan memanggil haji temayar lebih doraka mana ya mau ulang ngomong kedua duit dan nomor lima balik menang am amal amal Oke, ulang ulang amplop dan amplop maboga di warung geroba ya yang kenal cara malah mimak kajian dari amplopnya Berpenting lain amplop ya. oh, lain Terus sinangnya terpenting kemudian jumlahnya Masya luar biasa sampai ikuti musim kuring doa dan mudah-mudahan panitia sini barokah kedua Allah Utamina sim kuring ngatur ke rebunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat dari makenanan hingga hadir sakit ya seerna alhamdulillah sangat kekehilapan darat sorak-soraknya pinang orang orang rancak goong ma memang kejam paling kangen angin kator tak kaunggal negara marakas sohor tak bogor karena pengajian mah jadi mah tukangna tukangna jadi diharap mah pinu tukang kepin luar biasa sakit teh ya. Masya Allah teingkah da kagok geus datang menuju nanti magrib mah teuing tapi luar biasa simkuring dari batin ke gendam rasa saka pentang mana asmana dengan itu hadir sakit serta gusti iya nu maralagur anu rajin resep ngaji resep silaturahmi sing panjang umurna sing berkah rezekina sing hasil kahayangna Kepada na yang kolong kana waktu sedang kamu karena waktu orang kuput baik kana buhuna orang Arab baik kana muarana orang budak baik pamaksa dan anak supaya orang tereh beres ngaos na insya simpuringan sadajan simpuringan dadar ketutung busing aja jadi jejer cerita hampura lebih tihela jauh di Jogjuk Anggang datang simpuring di kota Bogor ka kampung rancagoong tak daya maksad baris ngajarkan ngojai kamari mucur kencai kalhur tepisan pisan-pisan simpuring kuningan di diema daerah santri seur kiai seur guru-guru simpuring Ima iya saja rahmi be najan tadi sebat lagi kiai haji dugi kamuring takulu disebut kiai can can rugi kanan kos itu simpuring maaf ah, karena aku pecah kolot baheula lain cai lain warungan udah ayah lalu ayah bisa melotot jelma lauk teri siritan lain kiai lain ajengan santri oge okay. teu Kirang bahasa Kirang pan banyak cumantaka ce bahasa bisi bahasa simpulingatur dariji pondokk bisi nyogok pun panjang diinyuka mau sau akulukhampur dikepi parawaksa Dayana bad orang di ngahampur akan dising badai ngahampuran namun ceramah pondokk nyogok jadi HDKJ namun bahasa simkuring ayah numantak pahit jadi kedetak kapaitan ubar bikin jama sare namun amis anggap kue madu numantak menjadikan stamina orang nambahan insya insya insya Allah ya masjid naon hilang ini umaran miftahul miftahul huda luar biasa dulur jamaah sadayana wongi ayana masyarakat kampung Ranca Beong Masjid Jami Mitaul Mitaul Huda kersa korbankan harta banda korbankan tenaga sinarang pikiran jeng sajabana Allah kebaikan yang ibu bapak jamaah keluarkan tidak akan pernah sia-sia janji Allah dina Al-Qur'an Mau gila jauh teh jadi suara nangis beak jadi beak jadi eh, beak ya sesa kang eh, Haji Oli uyuhan atau cansare dan kuring itu langsung itu itu di Bogor eh, ada orang Bogor ngantos di dia terasi kuring bade teras ke daerah Purwakarta daerah Cimaniis eh, mau bakal Cimarwah ke hilap dari di Cimaniis kayaknya ya, Cimaniis acara pagi Esorena eh, langsung ke dari Bandung timnya langsung ke Subang gitu ge gitu, mun aya nu manggil atau oh, mari Pulang-pulang di Subang awal lu awal awal bening balik ka imahnya orang Cipeundeuy geus yes nanti itu berapa mah Masya Masya Allah oh memang gue eh, ayah we jadwal di dua mah doakeun sing sehat sing kuring amin ya robbal ya robbal alamin luar biasa Mas impuri minggu depan lakon pos dibuka pisah Indonesia Bari itu Pak Malaysia ceramah jadwal acara <laughs> di tanah itu Upin Ipin disunahkan kan. Upin ceramah Masya Masya Allah Bahkan kalau saya tidak menghargai Kang Haji Khalil dan Kang Gilang sebagai ketua panitia, ketua pemuda Simpuring Punten lain tengah harga orang rancak orang perlu dibejakan di dia enak Simpuring salah jadwal, karena enak jadwal di Cipanas kumaki di Cipanas daya acara ya tanya jadi tadi Oke, nama Cipanas kayaknya di itu oh, acara apa di itu Masya Masya Allah kajantenan Isra wal Mi'raj anu diperingati orang di sadayana apunten kaca disulakeun hilap di kuring Hakosa wallahu alam bil murad man sing sajalma jaa nu geus ngaluarkeun ngadatangkeun eta si iman bil hasanati kana hiji kahadean falahu maka tetep pikeun eta si iman satu kebaikan tersebut asu salihah 10 balasan misil perkara nu kaluarkeun ku eta jalma wangi ayeuna ibu uduna pikeun di acara 10.000 insyaallah isukan bakal dikentos khusus di Allah 100 lamun nanti pikir dia acara 100 ribu bakal datang nambahan sabar ah, ah, ah, nambahan anak bakal datang satu juta ke orang rezeki di Allah amin oh, amin amin amal oh, amin ya bagus ya <laughs> ya mah janji gusti gusti Allah ah abdi mah sadako nate iya eh, bakakak hiji isukan bakal datang bakakak 10 asal tinggal mah ya bilang Insya itu hebat nah naon hitung-hitungan jeng Gusti lamun rek dihitungan kos gitu jeng Gusti Allah mah jadi nuri dikaluar teh malah nambahan ka teh insya Iya supaya lebih jelas jeng hati jeng orang dia jeng simpuri we sarua jeng Allah maki esok itu babarengan sepuluh kurang nih hiji sepuluh kurang dua Nah, eta hitung-hitungan mati natika budak sekolah. Ayo jeng Allah mata gitu Sepuluh kurangi hiji Salapan belas Liar-liar gitu berita Kumaha cina aang bisa kadinya ngitung nak Gampang Sepuluh kurangi hiji Curukianya kok Berarti foto doi gitu Kita sepuluh Sepuluh Modal ur Kurang Dikurangi hiji Bikin sodako Sesa baraha Salapan Tersimpulin tadi baraha di mana ya tanu sapuluna di salapan belas tidak iya Maja'a hasanati falahu asyru amsalihah. Urusan teh Gusti Allah satu kebaikan maka bakal datang 10 balasan. sembilan modal kurang 10 bayaran ti Allah nana 10 tambah salapan bel 10 kurangi 2 dua puluh di mana 20 nanti nah sodako orang dua dikali 10 dua kali 10 20 ditambah 8 modal orang jadi 20 kahartos 10 kurangi tilu tilu nanti gusti Allah jadi tilu puluh ditambah 7 jadi tilu puluh 10 kurangi opat 240 bener lo 40 10 kurangi 5 10 kurangi genap 10 kurangi 7 10 kurangi 8 10 kurangi 9 nah eh, itu 90 ya. hiji teh bisa modal ur 90 nanti Gusti 10 kurangi 10 100 itulah hitung-hitungan jeng al beda mana itu hitungan bang emo jelma siapa jeng bangke sama perku bangke beki aja di situ di Bogor roba ibu-ibu marahin bang emo ini pantas deh di absen ibu-ibu semuanya ayo berkumpul ya Masa dong, kos buka dalu tuh. Baik, eh, sebelum kita mulai kita absen kehadiran dulu ya. Nanti yang di absen namanya dipanggil, nanti KTP-nya bawa ke depan ya. Ya, tenang. Ibu Yaya. Ayah. Ya, Bu Incu hadir. Incu matu, Incu dikeun KTP hari tunggu. Po Ija hadir. Ija masuk. Ce Eba. Ayah. Ini Ce Eba ya. Ce Tati. Ce Jeneti Emang kembar jiwa ya Cemas Nahadir Sok porodiah ya porodiah Terus mangga mangga sok KTP nak kembar dan sadayananya Kalau kulkun oke KTP nantinya Ya udah baik-baik baik ibu-ibu semuanya Sebelum saya lanjutkan KTP-nya sudah saya kumpulkan Ibu semua sudah yakin untuk mengajukan pinjaman Double sudah putih nih Ya udah kalau sudah yakin ikutin kata-kata saya Bismillah wah riba makin bismillah bisa puluh kurang rayu jadi lamun nu hiji mau bayar nak babatorna tanggung jawab eta usah nyahoeun pemiluan sakali atau kening minjem ustaz ge hayang nyaho pokoknya apapun yang namanya yang namanya riba kullu rahmin nabatam min al fanaru aulahi setiap jabat dan nudesan ku perkara-perkara nu haram maka neraka pangbalikan ini aku lihat. teh keluar aing bahasa Bogor Suruh pernah hati Masya Masya Allah si Ang meninggalak gitu galak kasar lain ka ibu kamu sok nginjem nah, ibu tang ini mah ulah-ulah ulang biasa tempuan cuma gede-gede koin nang hutang uh nih omeka jadi kayak awal gitu omeken di omeken kata di omeken si deng deng hati-hati anu geus boga hutang ka bank emo ka kosipa ka bangke ka berupa-rupa naon warna anu riba gerak bereskeun lunaskeun didoakeun sing loba rezeki sing beunghar ya robbal mana geus lunas ulah minjem ke sini datang cok salah kita cok kalau teh wah pemecikan lima tara ustad kalau akan nyebut turah tara balik diri periksa erang kira imah ayah buku detik teh ayah buku detik sampai dua ribu tah itu ciri nah kita usah kau nyawa cik di mau air satu budak pertamanya masyanya ah karena nanti diantaranya kejul masalahnya diantara pertemuan kanjeng Nabi saat Islam Miltenaun Rasul ningali golongan manusia karena roja ya eta jalma-jalma dina lautan anu eta laut terbuat daripada darah jeung Na naudzu naudzu mahiya jibril saha eta jibril umat Anjen Gusti umat kalan mana Jibril sah karunya teling eta golongan manusia geus pugu eta teh getih jeung baunana make jeung dikojayan bari di arinum eta teh jalma-jalma di alam dunia biasa ngadahar barang anu ribet atau usaha dari telinga teu boga atau usaha Eh, ya, tadi seribu usaha deh. Ayah mayar bis berarti ayah rezeki nah insya sok doakan sing segala lunas membuka hutang amin ya roba jadi saka ini pula kasih musim bukan ngomongan orang dia ngomongan orang bobo nah di sini ayah nyasar wae ini gitu kayak gimana aku lunas gak usah tebetah lah mungkin saya lunas saya asa ditawaran itu asa asa kumaha gitu ibu minggu depan lunas ya mau pengajuan lagi bu siap Udah pakai jawab Dulu aku suka padamu Dulu aku memang suka Ya ya ya Nah kalau laki anda ya Tapi bisa ya jawab katanya Masya Memang manusia mah tidak akan terlepas daripada seni Betul apa tidak? Betul Kalau seni-seni teh manusia mahnya Udah panatik fanatik deh Manusia Islam mah bukan seni nah eh, Posidah seni teh Cerawis tak Marawis. Di Bogor mah ecek moraken. Marawis si Aca yang si Aci. Oh, berarti ini mak-maknya di sekolah. Marawis acok kan ikutan ini. Cerawis makanek. Opa opa opa opa. Ayo kembrong ayo kembrong. Opa opa opa. Ayo kembrong ayo kembrong. Empinya cuhu cur. Empinya cuhu cur. Opa kembrong opa Malaysia layanan kahayu biasanya sih guring gitu mau balik ceramah teh santri sok narungguan di imah apalin guruna balik ceramah sok menang kardus Sebab biasanya mau tos teh sok menang kardus biasana namun dia biasana wayahna biasa Masya Allah. <laughs> Eh, akang oke Kang Ajoli punten ya, Kang ya, Gilang ketua panitiana, punten ah, ya. Lamun ceramah sing kuring teu moal berkat, pamajikannya sok curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama cium tangan. Culak cilek, mana culak cilek. Eueuh berkat beunang. Langsung. Terus lain. Haji nih, ulim ngaji ulin nyawa di mana ulin coba eh tadi itu teman berkat ngaji negi menang amplop lah amplop bisa beli di jalan coba berkat saya beli di mana sih? lah itu kakak joli itu panggilan. dia mau terus ceramah teu menang berkat sok adat pemajikan. Di hari takdir jadi pun hati hari berkat nasional. Pokoknya ceramah di mana wae teu berkat daripada kudu balik ribut jeung majikan, mending ribut jeung panitia mau ngeri ah panitia mas ngambil siap tanya jadi mah bala lager simpulin datang langsung di ya ampihan kalau luar kue tidak rokok nah bungkus biasa nama tidur bungkus tuh di itu kamari biasanya tidur bungkus di kerdinya tak di daerah warung danas tidur bungkus makanya orang direk warung danas gitu masya masya Allah tuh tuh jamaah sadayana didoakan kusimpuringnya mudah-mudahan Allah malautan hampura amin yang punya dosa makan riba taubat ke Allah subhanahu karena tidak ada orang yang kaya hasil menang riba mua ayo berkah hasil menang riba mua maku mage bakal rusak duit naruh cina rusak bakal ayah kering nu bisa diubaran pihak kera duit tak arak tak etak naudzubillah tapi kajian kena saletik tapi bari waluya insya Insya Insya Allah kumatu sananya putu-putu teh nggak ustadz bisa minjemkan ih mau ini kadinya mah ini utuh duit mah sarana para kesukuhan jeng palurah taya pacapena gede bikin komunitas atau koperasi masyarakat buktinya nginjem ke bank keliling nginjem ke pos itu daek mainan ngalewihan make akun syariah make akad syariah kiai di seueur mau diajar prinsip politisi isin di seueur ulama aku masih akad syariah nginjem supaya teriba tapi tetap dulu jam masa bisa pun karena usaha tah guru-guru orang leuwih keterang insya Insya Allah mudah-mudahan orang di sini barokah dan amin ya robbal ya robbal kejantanan Isra wal Mi'raj nu diperingati dinaungi aira ayeuna sing jantan panjang ring kana tiri panghudang kana rasa kesan, ngarejakeun ajen iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa Ya, masalah Isra Mi'raj cekulama ulama tidak akan terlepas daripada tiga faktor. Yang pertama, kenapa Rasul Isra Mi'raj kan pertanyaan pasti ayah penyebabnya. Sebab seluruh dudul zaman saya keterangan nyebatkan setiap perkara pasti ayah penyebabnya. Kunaon budak orang katingalina teh kergalau goreng putus cinta. Wow, mah belum. Ya, lakiกูเราขึ้นhíhíไiบรังบรังปา nah eh, sekarang nama zaman. nah tapi hati-hati lamun nek nuturkeun zaman jangan sampai orang ngalawan syariat Allah Nah nauzu awewe ayeunanya malah lain TikTok pakai rok pondok ya, ya. malah rok pondok Allah yang marah sukimu anak masih kerjaan tò em có em tò cô sẽ không biết anh được không? Cô là ai vậy? Mà sao? fi somiron nah bayi nama dina dadi dicarioskeun ku ulama tos dina kitabna kacida jelasan di antawis Supaya supados simpuri mutadoha dina ieu acara di antawis penyebab isomiron teh dulu jamaah sarayana sebatna amul husni tahun kasedihna nabi karena pada waktu itu rasul sedang berduka berduka kenapa karena rasul ditinggalkan oleh dua sosok yang beliau cintai yang pertama pamannya Abi Thalib yang kedua istri tercinta yaitu Bunda Khadijah Rasul ngagaduhan sifat aradul Basyariah. sifat sifat kamanusa mana kemanusiaan di mana laparkannya Rasul mang di mana haus kanjeng rasul sok ngaleut di mana ngantuk kanjeng rasul sok bobo di mana ada sosok jami yang beliau cintai meninggalkan beliau selama-lamanya Rasul gaduh sifat raudu ya? sedih Rasul gede ditinggalkan ku Bunda Khadijah sedih ditinggalkan ku Mamang Nanuna Mina Abi Thalib tah sedih Rasul diubaran ku Gusti Allah diberangkatkan Isra Mi'raj tah luar biasa Sakali nyebatkan sauna kanya Rasul teh nuju rindu ditinggalkan ku Bunda Khadijah ditinggalkan ku pamana Abi Thalib Rasul itu ka Allah Subhanahu wa taala sumping malaikat Jibril lima daya Rasulullah kunaon Gusti ngahuleng wae kaulah kerindu Jibril rindu ka saha Gusti ka Gusti Allah Jibril santai datang teh Anjen datang teh parentah Jibril Nabi Musa makolot kaulah bisa dialog jeng Allah kaulah maka yang pangki jeng Allah panggihna beda jeng antara panggih manusia jeng zaman dari sabab dulu zaman sadayana laisa kami pun dari Gusti Allah ma beda jeng sakabe makhluk makhlukna kumaha Jibril oh Gusti kitu siap dibejakeun ke Allah memang Jibril nyari sal Gusti Allah Jibril Kaulah mah leuwih uningat tibatan anjeun karindu kasono hamba kakasih kaulah Muhammad kabulkan Jibril jemput Muhammad Isra Mi'raj nganggo naon Gusti tanda kendaraan ada Jibril di mana Gusti di jero surga buruk bawa ke kanjeng Nabi siap Gusti 86 kosong dua awal yang malaikat Jibril atau tempat dilami berangkat baik ya malaikat Jibril asup ke jero surga bari nyandang kendaraan pikeun Isra Mi'raj na kanjeng Nabi Muhammad eh barang asup ya Jibril kajero surga Jibril bingung teman tungtung susah mana nuta ya sudah ternyata di lebat surga semua buruk sudah bersiap abe orang anda di bawah ulin mereka Jibril pas oh, ibu-ibu mudah-mudahan yang terjadi mau dinas kamu tadi langsung yang video di upload ke Facebook bikin status nawea hmm, bang atau untuk kamu lagi ke Indomaret Indomaret atau ulin bang yang dia buruk kabeh mudah-mudahan tiga ayaang bagus ayaang sengit dipake ku kajje nabi cek na kajB Gusti singhoanggururo ke siap kabek Kalah bingung menya nda puro mana Gusti anu mana Anu eta anmana hanu bisi salahce ter hadir nanya ke Maji menang naun mana mana guststiek bu ke siap Ab bingung kenyanda manamaika Jibrilbinggung adamu Swantenan way di jero surga Swan tenut depantes anu Ana di jero surgawan naon Swan terhijipuro panu ceri Abang ngikir Kat ya wong cilik ibu Jemaika GB ayah suara naon di pojokan surga muncul urang memeraya pojokan surga di paling kan itu ya. tapi mudah-mudahan kang hadir maka be calon surga kamu tak harap calon ulah kencang ting amin eh kayak menulis geus sing ahli surga amin ya robbal tidak mungkin ke malaikat Jibril buruk teh keringan cerikan nu mulia kanjeng Nabi Muhammad ae ae Gusti aku Kaulagikahuna 10 tahun lilakna yang cekan Hidi Jami doang aya na pra binnataaran Kaula Muhammad yang sah Gusti Muhammad teh Gusti kurna unddina nu sejen burukmat ke aya tapi di kaum lama ayaah Gusti beberapa masa kablabentah asaka rasa yang gigi rasa gigi renangku baru di handapun Ad asham asahandapeun gitu kalimat asahan asahandapeun orang mah sarua orang Sunda seni nanya masya saha Gusti cek malaikat Jibril nuhun Gusti nuhun kaulah nyaho tapi ieu iya nu rek dicokot mah jam kanjeng nah, buruk saha anjeun kaula Jibril buruk ayo naon aja ka dieu bril bisnis rok goblok bisnis naon bril aduh siapa menyebut bril ka ini jawab ka aing rok oh, atuh Oh, atu Jibril dari salah aing salah kiai na. Kabeh mah supaya jamaah ngingkeun we Bril. Wah, ku candai kajeun Bril lah. Masya Allah.

ya kurang merasa pinga marwata suta pinga tayang papa dan ternyata ibu bapak nu dianti-anti bakal rugi nu diantos-antos bakal norojol aja bakal pendak jendal nu dipika dedeh pikat cinta ku eta buruk nu buruk rindu ku buruk Jibril nuhun buruk berangkat derok tepuk malaikat Jibril tak berangkat mang mangka. singkat cerita pendaklah buruk dan kanjeng Nabi Una Muhammad berangkat Isra Mi'raj di mana lailam minal masjidil haram kejuaraannya diputing di Masjidil Haram A. Masjidil Eta dulu jamaah sadayana semua pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkeun ku Hari Isra teh perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj teh naik nak Gusti Rasul di Masjidil Aqsa di mana si Muntaha teh? Di mana lagi katujuh teh? Duhur belah mana? Belah kidul, dulu kidul. Abdi tak harus gini mah kamari ke umroh naik kapal kalau hurda tetap kalau itu teh luhur eh, terus tuh Ya teh wujudan. Ya lalu ditanya kamana Rasul min rodna di Masjid al teh ka Gusti Titik sagede kelapa. Wah, mau anu protes. Apa tahu? sabab nu ngaisra miratkeun nabi teh Gusti pasti datang nabi ka Gusti mulai orang we eh, orang dia ieu nya ya. orang dia simkuring jeung ibu sami sadaya nabi ku Allah dijieuna teh asal mula nama tina taneuh bakal balik ka ka imah ayo balik ka taneuh tos itu deh kalau bisa jalan di jangkrik gitu kesalahan kita ka mana pamajikan balik balik-balik sel jadi jangkrik kene karena pandai mana masya masya Allah ka Allah tapi jangan dina kasih roti muntaha si roti muntaha itu tempat mi'rajnya Rasul lain tempat Gusti karena Allah maha sapisan wala yaudu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeng kebutuh karena tempat nu terikat waktu jeng butuh karena tempat makan jeng nabina manusia Allah memang terputus sidratul muntah karena sidratul muntah ciptaan Gusti Allah eh, Allah memang terbutuh tempat dan terikat karena waktu ngan sidratul muntah tempat di Rasul lebih karena ujungnya roh insya insya Allah tah dulu jamaah pelajaran pertama naon Rasul sebelum mi'raj mengarah naik teh Rasul diperjalan gendela Ia teh pelajaran hikmat al isra wal mi'raj Ta'limu li ummati Sesungguhnya hikmah isra dan mi'raj Pelajaran untuk umat-umatku Kanjeng Nabi mana pelajaran mana? sancang Rasul teh Isra gelak. sancang Rasul langsung naik teh perjalanan gelak berjuang gelak. Tak rumah kesayang lain hade di alam dunia. Ulah segala rumah kesok hayang insan. Lamun hayang pasaki ku pangarti jembar ku pangalar hirup kasih ku poe muas pada pernah tinggal. Lamun hayang bisa ngaji, ulah hayang insan. Budu daek pasang. Jadi seger pasang renan alhamdulillah. Alhamdulillah. mudah santri sing manfaat ilmu. Ya robb. kami tak viral kayak ini ulama dimaki-maki kuali santri gara-gara temenang ujian edan-edanan di tubuh wow. gue jadi kayak dikikir apa itu nah untuk kan luar biasa kabar kiai orang tua siswa lagi emosi kalau saya sungka emosi, maka tidak akan ada hasil yang baik. Makanya saya lebih baik diam. Ah, mantap Pak Kiai. Masya parun tubuh. Bila belah dia parun, belah dia parun tulisan. <laughs> Masya, eh dan cepat cekang aja oleh gitu. Ustaz, paksa dong. apa ada amplop nage geus dielem kira aku buka dulu ya. masya berisikan kekurangan astagfirullah Kutangun nggak lengan ya tante. Kagablang mah tong digumba kajinya. Eh, weh, dari saro dongi kita nunggu. Pan ya bakal oh lengan atau kumaha ya bakal naon lah anak. Eh, kau kaopatna masuk syai'in eta muda perkara minarosi dinazira. Eh, ini nama kehidupan pas ngelakuin jadi nu pate musaf hiji perkara dina sila sanajan saeutik. Kadang ngusap hiji perkara dinazira nuletik.

Nah udhu Udhul jamaah sadayananya di mana di Masjid Haram ke Masjid Aqsa perjalanan Isra padahal Allah gaduh pun payakun mi'raj kerwe Rasul dia langsung di Mekah ke Sidratil Muntaha begitu, gitu ini ya, contoh jam kurang pelajaran untuk umatnya Nabi segala sesuatu deh kurma ke ikhtiar lah Hirup kaya kuncir leuit loba duit luhur kota gede nyamro di patok jurungan jurung yang di tengah ima gedong bro ane dangong resep nemong gara si mersi di tukang kolam renang di harap pataman rucur cor caina herang kunaon eta bisa beungar sabab kudu make usaha usaha Ustaz abdi mah usaha mah usaha barang penting isuk meletup barang meletak sore meletek penting meletik ngan usaha we sukses sukses gua usaha usahana teu diimbang imbang ku doa pan kudu imbang atuh wa min kulli syai'in khalaqna dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan pasangan usaha nyata usoni naon pasangan usoni oke, nyata usaha sholat terus terus usaha minta hak ada datang ih di masjid yang mana bil, Allah Allah Allah Allah Allah Allah kan itu ayam hak Allah Allah Allah Allah hak minta beas Allah Allah usoli kudu diimbangi usah, kumaha nak tuh ustaz nanya si ibu teh nang geus lieu tuh raga bayar teh semplek dicak semplak geudeut paten pusatan pokoknya sok sakrosa datang kakang haji kholi kakang haji guru guru sing kuring di dia kang haji ayah naon abdi hayang nyarios kakang haji nyarios naon hirup ya, abdi tiba heula kia ya, wae kang haji oh perubahan kang haji punawan gitu hayang hirup teh ngalaman berubah jadi naon pokemon kang dok kemana mana mah tuh serius aco. Ya hirup teh ulah kieu ya, wae Kang Haji ulah lieu teu ulah ka teh teh sempat dicak sempat geutakeun ku sabar kokoh yo sobrasa karosa ngan teu boga beti baheula terus ayah jadi jamin kunci lihat coba dulu coba rezeki ayah cara nak haji ayah naon kang haji sing seueur netepan sholat sunat duha pan usaha kang haji isuk mah saha cara okeun cara oge usaha teh usoli salah keur macul teh amparkeun sajadah indah teh ditinggalkeun ku Allah teh hmm ya hamba aya dua mana? nu hiji keur usaha nu hiji keur usol usoli salah macul ibu keur sujud kurang capek harudang gue sahurannya harudang harudang mah besok tuh menang pancing ya mana oh harudang di password gitu anda pun tangkal kalapak ya cicing pamajikan beres sholat nah karena doa salah pikir ngipas pamajikan karena katen lengan dua anak kerlengan dia luhur Allahumma ingka rizki Bismai fa'anzilhu Ya Allah Kalau memang rezekiku di atas langit Turunkan ya Allah Saraki tunggang kalapa di kebun Bulu Sarang Allah langsung Rezeki di luhur Bulu kalapa Wadaw Makanya di Palestina yuk di momen terbaru Ternyata datang lain bom Tapi kalah sanggar karaoke nanti Gusti penjema kerdahaga kerhaus teh ayat kalapa dibelah kusalaki nadi cai nak gak sakala gagah di tanagana di samping cai dulu dan ayat cai doa tidinya jadi pamajikan ke macul waduh empang bapak berakun iya saya teh jadinya berkah nanti wah langsung kudu semangat makmur terus doa masih berlanjut di rumahnya wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu kalau memang rezekiku di bawah tanah ya Allah keluarkan ya Allah keluar ngarapu mana wadah mana lamun daek sholat tuh tangaji ayo naon deui hirup abdi teh sampah yang lebar rezeki tapi hayang naik derajat Moga dari terpuji ayah sholat sholat naon tangaji sholat tahajud ومن الليل فتعجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا jadi lamun hayang badan dalam naik derajat terpuji di sisi Allah teh kudu naik tahajud ka haji iya ka haji naon deui <laughs> abdi mah hayang karoge teh salat langsung menang duit salat mayat yang langsung insan sholat mayat hasil rumah kemana sim kuring da alumni falah taufalah kaci kalungkulon almarhum kang haji unang alburuman bokol bahu. eta sim kuring mah mungkin ngalogat jeung guru sim kuring ternyore. Gak da keur beujeum-beujeum cangkel jam tunduk di masjid innalillahi yes akhirnya tewas juga jadi naudzubillah mah hirup daya itu mending ya sekalian oh langsung pede we ka Cep, cek kudu dua batang Ya mah ya mengke ke ke dibayar. Wajan hitungan nih, Ampun kan dua batang. kamar ya tiur ribu, tambah dua batang malah. Jadi lima ribu lah lima lima ribu? Kurangan kene biasa di 10000 curhatkeun. Wah bener we mau langsung langsung. Guru nak we tukang. Tawa umpat tukang ngenak isi tera bagian aku Akrok kan terbatas, kumaha jelema ninggalkeun salat apa nake ya mayan lagi. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah min batu maca itu lapsi mana bapak guna aku Kata imam lagi dilatih Kang dibalik dengan aku pernah kadiri sarwa we dengan am. Amal Al-Fatihah. Macam-macam kalian lewat. Terus mulai datang, cicip cicip cicip pakai sepatu kaca. Iya. Datang juga. Kalau pun kamu busuk, aku dulu bilang nasyalqon, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari amplop ini, serta sebelum kanak kantong. Mana lewat melanjutkan perjuangannya. Wih mundur ke jajaran kedua. Cicing kau cuma polos, pulang weh. Bukan menang dua, ini lewat main apa tuh debak sih lagi plus belakang sih tadi Baik itu eh, kan nyahoan juga teh. Kenyangan apa lah pada Kalau kode nyolati main dua jajan gitu teh kalau ceramah oh. ceramah kan ukurannya sajam. Kalau mau lebih teh lembur rupanya gitu. Ini kan udah sajam kenal lembur ya dua kan. Sukses dan lembur nanya. Amin oh, ya robbal. Ya nuhun di doakeun langsung sing kuning masuk maruna wah tahu ya santri teh wah tukang warung wis tungguan eh guru santri tah di mana guru ngalewat guru ngagorok kabel lalu pangbertarungku ing kali itu kabel kan gitu. pun molor we aya geus kitu hadapan guru arah guru itu gila dan mungkin akan pan anu kaji menang manut terlalu pan kenal ini pasti nggak tahu. Tuh yang ngomong nanti hadap asor ledes eh Pak Alantos tetepan mayitna mungur atmun ah, nah, haji atos terang orang kena bangun WC terang kamarnya sok mangga amplopnya dikebelnya karena Allah mana aing janji atau buka warung cek tukang warung dulu eh santri dua mata mana niki aing dega lagi di jalan Bega. aduh seminggu kemudian lupa kejadian itu kalau kelingan dia ayah nama teh innalillahi yes jadi ayah namanya bener coba ngaji santri nyolatin main teh siap ya. gua kesa orang Pak Haji punten saya suruh ada eta apa dikumpulkan ini wah kira-kira oh, iya, iya. di aku itu nah ojo kata akan ini santri sing barokah amin mulai jadi ulama lamun teh jadi santri makanya awas hati-hati namun benci santri sarwa jembenti kata ulama sedang ulama satu anbiya ulama teh calon pewarisa para na para nabi Nah rupa-rupa pewarisa para nabi mah ya ulama yang sugi penghatong diomong ya harus di dunia duit duit duit Bung Haruk ya teh aneh ayo di dunia wae. Eh eta kiai turunana andia mana pan nabi teh seueur para andia kudu nabi Muhammad ieu iya. tapi para andia sadayana nabi berarti turunan anak Nabi Sulaiman terbengar eh kira kan guru turunan Nabi Ayub mana ya teman ayah kita nu kaset pas Rui makanya oh, ayah sangat punter lagi aku sorangan nanti ya. teman turunan Nabi Yusuf mana ya Masya Masya Allah Al-Muqidah hirup nate kan dia tuh orang apa yang ayah sehari ini hukumnya tuh bukan pekerjaan seharusnya kayak keturunan Nabi Isa gitu ya lalu soal bisa dulu zaman sah Adam nama bagus turunan kanjeng Nabi Una Muhammad sadaya anak kudu pikade deh punya aku pikanya aku orang seno Aku dua lawai dia itu sesentawan baru masih ayo aku dahar karena saya tak turunan Nabi Musa alaihissalam wah Nabi Musa wah sampai nyakok mau <laughs> Nabi Musa kalau macam-macam kakek nu gitu mah ya Uh, patar-patar ka Haji Olil oh, iya, Nabi Musa tadi itu nantinya sekali molotok batu bereng iya, eh, Masya Masya Allah kicik kicik kicik kicik datang ke ya. kak ayah naon terus marus kakak haji kak guru-guru orang sedayana, naon cenah namun hidup hayang lebar rezeki orang teh sedang tepan sholat Tuhan bagus karena kamu usaha iya akan usaha naik yang usolih mantap akan hayang ke naik derajat kumacarana akan sih naik kurang penting sholat tahajud siapa yang gitu mas? sholat tahajud juga ayo bener sholat tahajud orang yang malah lain husu lain bener tahajud nanti Ah, sewa gak salah. wah beres tahajud dengan doa salah ya arhamar himina irhamna alhamdulillah ya mabud Tepak kok majinah, kal mundur Eh naon gelis izinkan malam ini aku yang berdoa Kurang gitu mana emang ada akal di jabang <laughs> mana itu bukti nama laksa ku hai akan mundur saya saya beli jabang itu gue jadi mencakang haji Khalil cakap di haji Khalil kalau berdoa ingin dijabah bersungguh-sungguh dalam berdoa bukti dari kesungguhan kita apa sayang teteskan air mata saat berdoa Cerikan. Kurang Konon kudu cerik, Udah yang tadi bercerik juga <laughs> Jangan doang ngomong wae, aku mana kira nyawa melebu. Lain mari pakai bahasa Sunda wae. Emang mana mana kalau emang artinya pada mana rumah pada nanti arti kusorangan. Jangan doang ngomong wae, aku sih ingin nyawa melebu. Siapa? Oke. Okay. curik seorang. Iya Allah. Kamu jika nangis, eh salah nangis. Wah benar mewek. Tambah goda wae melebu. Kurangnya ya Allah digoda biar mah. mana ya iya jalan mana ya sarak nih sama ini bawa ini ini bawa buah tapi kalau buah anak ya Allah buah anak ya Allah sakra najis amin awe doa nyambung air berku nah uzur dari sebelum naik narosul rasul yang berjalan lah hikmahna segala sesuatu butuh dengan perjuangan terus yang ngaji terus saja jauh dari hujan terus? Siap sampai jam satu. Siap! Ya. Sampai jam dua. Ya. Siap! Ya. Jam siap siap kene? Jam empat siap? Tapi subuh siap? Aneh sorangan. Kayak yang boleh ketika itu. Pan capek kuing ya. Karunya ada kaki air. Uh, tuh, Masya, Masya Allah semua perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu jamaah sadayana panjang Rasul anu mulia diremkeun ku Gusti Allah kalawan dimarentah Gusti Allah ka malaikat Jibril Rasul kedah direm dina lima tempat yang pertama kanjeng Rasul di di kota Yasin kumaha jamaah saur malaikat Jibril ya Rasulullah naskutu fi hadal makan lima daya Jibril kurang direm sakadapan Gusti di tempat ieu kunaon Jibril tanabah kota Madinah kena jadi kurang kenama teduh jamaah Sadayana hikmah yang pertama Rasul diren di kota pada padahal sebelum Isra Mi'raj Rasul tak pernah ke kota Yas Yasrib Rasulullah SAW tak pernah nincang Madinah tapi ku Isra di suatu saat Rasul akan pindah tempat di Mekah ke Madinah kurang mau hadir ke sarua bakal palindah tempat nah di mana di dia raja gohong Bogor tantangku tapi nu paling pasti mah orang dia bakal ku Allah pindah ke ibu bapak banguda pangudi jam simpuri bakal palindah ka mana Ke alam barzah di mana di alam dun dunia ka mana alam alam barzah tiap santri orang hidup di alam dunia dunia pil madinah kecap dana semua Daniel yang kalimat itu ada adalah nuduh rencana mana dunia hasil dunia teh temporer terilah sadaya nu hidup di alam dunia pasti bakal pindah di jeung poe akhirat ka ditinggalkeun nyawa tinggalan dana nah, nah. kurang maut apa muang maut apa moal ngaranna ge di makanya jangan pernah kita dulu jamaah sadayana takut terhadap penyakit yang namanya horor waspada wajib ngan siul kurang sing inget kurang iman karena kodok kodarna Allah subhanahu rek halus rek goreng kurang diterima ngan dulu jamaah saya sedikit aneh Aina tadi Bogor, Kabupaten Bogor, sekolah lebih perek loh, jadi dia. Atau apa itu? Atau oh, apa? Ah, Pemirsa oh, ruang punya? Ah, oh, eh, kena ulangnya perkumpulan perkumpulan. Sebagian sahabat saya dari para mubalik pan ayah ya, belum mubalik di Bogor tehnya geus nyian sekenan WA WA ti para panitia ngagagalkeun pengajian kesabab naon ulah kumpul fisik kena koro moso Allah. Ulah pun pengajian teh sepuin proyek aing loba kene mau Mati gagalkeun kumaha ini duit ada lewat Masya lain gitu orang masih iman al jamaahatu rahmatun hari kumpulan teh ngundang rahmatna al di Cina sendiri negara yang awal mula datangnya corona mereka mengikuti umat Islam berbondong-bondong umat Islam berjamaah ke masjid mainan halus masjid najan tersoge calicing di bibir masjid umat Islam baru warudu mainan nuturkan kokobok lengan eta teh ciri insya Allah asal terus dekat dengan Allah Corona makhluk Allah kurang makhluk Allah berbeda karunia makhluk kurang urusin ka makhluk tapi berbeda karunia makhluk melindungi lindungi gusti tina virus corona eta amin ya robbal ya robbal ya robbal alamin masya Allah pan mulai enak dikoncang kabe pada bayi madosa urang justru lain kudu masing-masing kudu tambah ngaji loba isti wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Artosna wallahu alam bil murad tidaklah aku akan kirimkan adab kepada satu kaum kalau mereka semua masih mau beristighfar pasien maut Ustaz pun pilan kekuringan itu pasien maut eh cek Allah na abad Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaq Kanjeng Muhammad Bahula ayeuna nama kul ucapkeun ku anjeun para kiai ka para santrina kul ucapkeun ku anjeun kolor ka anak-anakna kul ucapkeun ku anjeun salaki ka pamajikanna kul ucapkeun ku anjeun pamimpin ka jadi rakyatna innal mauta saknyana maut Alladzi anu tapi tapiruna lalu patang maraneh kabe jalan jalma itu kabe tina eta maut fa innahu makasanya kana maut mulaki bakal nyampeutkeun ka urang Rumput tidak usah di WC atau kok mau dicekot oksigen kena <laughs> di WC itu beletuk aja di dina kene. Usah naik rumput tidak parah kasat terus murah baik ini wae. Kurang mah minta doa, nah doa ke Allah minta sing dirapsa sadayan. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Eh, dulu jamaah saya berangkat deh dulu jamaah saya luka hiji orang si inget karena purwadaksina sing emut karena mah naon berangkat dari kana tempat kedua kajar Rasulire dinamina eta teh sajaratu Musa ada satu pohon peninggalan Nabi Musa alaihissalam lalu malaikat Jibril ya Rasulullah nasutu fi hadal maka lima daya Jibril kurang keren sakadapan di tempat il punawan Jibril ia di mana kaulah Jibril ia teh sajaratu Musa gusti tangkana Nabi Musa punawan kaulah kedahuran di dia gambar kenyataanjen saburu-buruna hirup di alam dunia sing emot karena sejarah kau sedang sedihkan ditinggalkan Khadijah kau sedihkan ditinggalkan Abi Thalib inilah satu sejarah bahwasanya sebelum kau pun berjuang seluruh nabi dan rasulnya Allah semua diuji ku Allah Subhanahu wa taala sing sobar kaset tah ora poho karena sejarah sejarah sejarah Rukahiti naon Ayana ala Ayana Iye Anon Indonesia tak iya negara yang menang capek para pahlawan ulah orang-ulah dek diadu domba ormasnya jeng ormasnya diadu domba rakyat jeng pemimpin diadu domba kiai jeng kiai beda-beda madhab diadu domba eh si inget kalau bangla teh ayam merdeka teh harares nah ayah budak ngora naudzubillah di dia si pemuda resepnya dulu jamaah sadayana karena pengajian di wing melobaknya bangun pemuda teh bara gajul bukan ngarahin minuman keras buat es di pelatukan belatuk belatuk buat ibu tiga yo, anjing pokok nama aing zo pokoknya macam-macam kain di dodek waing zo bisi mah Terus mawat efek mabok ayatnya di jero kubur pulang ulang pare lampu juga nih. Malaikat sewer. Hmm. Marabuka. Weh macem-macem di dodet buat. Ya. Malaikat di tangan segala. Malaikat aing namun karena ki nurek bakal nyiksa si buah sorry weh. Malaikat disebut babe. Nah, ulo terus terpantas budak orang nongkrong di jalan terus pantas nongkrong solawatan insya nongkrong di pengajian insya eh kena coba lihat kita mah jam opat soroyo pagi kang haji holil cek kang haji astagfirullahaladzim oh naon ji istighfar mana maboknya wah coba sama mabok henteu tak gejer keluar nanti terus mana pekam mejid kita hudakrek salat berjama milluji mubobok magbonyabok kete menang lawakan salat nah asut pakai salat na menang urusnya mandila pebersilang ngauh akhlak kau batu karp salat nah itu mabok J dia teh mabok enggak benar-benar ke mabok di tes cepat cek pahajoy surat subuh cek mana barokat opat pat J cek pahajoy bener mah selanjutnya baca nggak ngerasa lagi udah budak siapa sih teh baik baik baik aneh aing mah aji teh aing sholat kita buat itu pas di hari kapan jeung RT cok RT astagfirullah rakyat uing

kunaon aing nyebut opat rokaat ditabalik ku Pak Haji Kok mana nu dua saeutik dua haji Sok kata bener sok bener ayo tuh balik bareng balik bareng sebenarnya Kalau mabuk berarti lagi bener Nah, huzur mulai hargai di negara Indonesia kita cintai hubul ini minal iman insya insya Allah singkat baik karena hujan terus berlanjut waktu terusnya relek bab mirot dan bahas berangkat baik kanjeng Rasul mirot di Masjidil Aqsa naik kasih drotil Mun Muntaha di perjalanan kanya Rasul terus walau perlihatkan karena memang tujuan Isra apa? Lidur pesan kami tuh Rasul berangkat pas mikrot ditinggalikan ku Allah mangsa nu bakal kasoran di tengah jalan kanjeng Rasul ditinggalikan di antaranya tadi golongan orang-orang yang renang di cai get cai darah orang-orang pemakan riba atau kanya Rasul ningali kedong sikrong resepnya resep nembong digigir si mersi di tukang kolam renang di harap pataman lucur cara cahina herangkan kanya Rasul ningali rumah yang sangat bagus terbuat dari emas intan permata lain cagong adakah rumah yang terbuat dari emas intan permata ayah pante mau salah kira emas ayah ayah emas jawa emas tuh iya, iya. Tuh. Gitu. Imahnya bagus terbuat dari emas intan permata. Penghuninya wanita cantik dan jerita berceperangan cagorong mahu menu gelis. Kawati-wati endah maliwana gelis bawa aja di endah bawati kudrat. Paman tenang ngadaun serep bibirna ipis ricul sapasi gadonan nangai dosa potong pangomung nalir kungkung halis nangai ngajar rupai mun ditilik digig ada ayat ini suara harap tuan, Dugikin sudah mulai tiada Endi sawang tukang Ditetep diharap Gelis wajah bercahaya rumahnya indah terbuat emas intan permata Ngan hanjapal dulur jamaah sadayana Tina berung Karena dampak sampai anak-anak Ya istrinya ukur kulit dan tulang uh dagingan dakinya sawah Maria Jibril sahhari itu Jibril umat Anjeng Gusti umat kawan Utara salat rajin salat namalah mau waktu salat sunnah na dikat gawe Gusti Nah umat Anjt kahan Utara zakat zakat kaukali Anj nama Gustishoda Po gahpoe Apakah Yumat kaulah karena puasa Jibril? Ih, ulawa Ramadan Gusti, Senin Kamis di tiga gawe ku anjeuna. Nah, Yumat kaulah can pernah munggah haji. Lima kali Gusti munggah haji nage Haji Muhyiddin Mael. <laughs> Gus Jibril, kaulat mau ke Haji Muhyiddin. Nah, dia ini edan sama Gusti kan. Eueuh, nah kita Haji Muhyiddin eueuh eta mah. Nah, bahana saeutik. Mun dia mah aya berarti, ah? mah Haji Muhyiddin bilang tukang bubur naik haji kan nah Haji naik haji deh dia weh jualan masker kan tukang masker naik haji kan udah naik haji panjang umur amin kalau ke ilmu amin ya robbal teman seetik lainan bahan daun oh, nah, kita menaman atau kunaon jibril yaumat kaulat dikening salatna osok sedekahna puasa teka tinggalan munggah haji kita salak-salakan disiksa eta imanaku bagus Jibril gambaran naon eta teh bayaran sodakoh na puasa na Gusti wajahnya bercahaya kenapa Jibril itulah sholat dan wuduknya Gusti ayo tidak bohong karena dampak suku bening ruksa kulit jeng tulang ukur, Jibril kunaon eta umat kaulah teh Jibril bisa gitu disiksa ku Allah eta teh Gusti balesan ke pamajikan antara daek maturan salaki barandahan keun antep wah sewotan daek pengen nomor ambil teu bismillahirrahmanirrahim kumaha kasep gatot kaca cai nangeunah raos sana anjing ceramah di bere naon nenek cai susu mohon ibu ke keke panit yang ada ngian iya iya bagus oh enggak aku taruh kepada dia ya ya ulang ngalir nak susu ulah coba majikan ulah nyusu di luar kita cukup eh terlalu tangga insya insya Ibu terkudu terkudu terkudu keeng si reg reg kue da orang dia masa ada yang gini iya mah kerjarmi anu ibadah ka Allah nama rapi tapi kasalakin minang nyari itu nganyari salah teh bisa ku omongan bisa ku perbuatan bisa ku itika dina hate sok nganyari salah kumacek Mamarita Sugiarto percuma hati kau lakukan berikan kalau kau masih melawan suamimu yang kepayahan Roma dorang kasalah ibadah ke Allah percuma ibadah ditarimangan menang mua menang paha ibadah saukur ngarasanakeun kawajiban can menang balasan naudzu tapi di dia main, insya Allah selalu Kang Haji Khalid cek Kang Haji Muhid neng, Kang Haji Khalid Haji Muhid Kata tadi Kang Haji lagi jadi yang bahas, kayaknya haji jadi Kang Haji Khalid, apa Kang Haji Muhidin bangunnya dan dulu jamaah sadayana hati-hatinya kalau Kang Haji Khalid ini insya Allah usah ibu-ibu di Rancagong mas sadayana pada lagu kasarakina komun salahnya kalau baduit wah sebarang mau pipi nage diwadakan pakai wardah Oh, tarik kuat ngebuah. Panana ke dise. saya sedos spidol. Biwir na tilipanan kelek na gede ngomong nage mani berloba duit mah kasalah kita aralowo para kita warung itu buan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah nah hana aiti nah hana ae Malaysia amana wae ini hmm, kok hana ae adunya kesakina entem hmm, engkong di udut nah mesara mau meli udut Saantang tenti Puja saeti Kalau kena gawe di Jakarta balik sami usah kali mau duit sakoper Wah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama Kunawan Ono idan dulim pap Ano idan dulu nih pak. Aisyah. Sono kajidan dulu sekali papa. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak rumah. Apa buktinya kau hidup pada aku Rika? Cincon rong kak. Hah? Cincon rong kak. Nah Aisyah. Kacing dicopot amrepes muka. Mangker lo badu. Mangker bokeh. Cuaca dan itu berubah. Kos hujan wae. Pada ngolok pula do guru di mana doang. Baik suami saya tadi anak. Assalamualaikum. Salam. Bapak balik. Terus Jahat di mana? Bau nak. Bau naon. Bau kungkang. Kalau kerja nggak pare, gitu? itu benar Malik itu. Dasar kecil hati pemajikan namun tuh wadit leles. Eh, pan malam Jumat pre. Kenal. Kapiran masakan kita wajib ngomong. Gitu apa saya kurang terpaksa malam aku melihat tembok kurang salah kembali kongengan leheng lamun nongengan hukupan kenapa tak huai huai rubut kos petasan paru karena gusti nah gitu lah obat nyamuk tak beli aku itu itu nah ulur olah di dia ibu yang surga hoyong Nah, surgana wanita itu sangat mudah si nurut ke Allah nurut ke Rasul nurut ke surga bayaranan atau kemata ke surgana gampang aww mas setiap yang dilakukan terhadap suami ibadah nyium tarang salat ki gajar nasar wajan nyium hajar aswad komo salat kita hidup jadi hidup hajar aswad kita pecok usir kabe ya Masya Masya Allah mata ibu yang laki-laki mending nganuhi hidup hidup oh, kayak laki pemahaman yang jodoh usah kudu gelis pula tayangan wanita yang soleha pemuda dia panggilan jeung remengan Namun can boga jodoh sok tayangan awet. nu soleha ulah nu gelis mah sementara sementara gelis mah sok gerana nikah jenuh gelis 10 tahun rumah tangga mulai kau kaku aus berubah usia dengan rumah tangga mulai tepat gelis orang tip peo leungit kan gelisan. jadi penanganan, awal mah ulah karena gelis mah sementara mending nu sekalian. sakalian nu jore mah salilana ya, ya. mau karena mah jore mah sia mah Masya, itu rumus itu yang laku itu dia mainnya. Masya, Masya Allah. Tuh ibunya. Tuh, itu singkat pada masa nafsu sumi Nusa jam setengah ya terus ya ini reburan lalu tibatan pokoknya Eta dulu jamaah saya kanya Rasul mi'el eh, kasidoti muntaha Sujud kanya Rasul cengkat sujud karena dipiwaran ku Allah Ya Muhammad irfa arsyata angkatkan mastaka anjen cengkat kanjeng Nabi langsung ucapkan tahiyat ke Allah subhanahu wa ta'ala penghormatan At-tahiyatul mubarakat Salawat Toyibat dijawabku oh Allah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi Dibalas dari ku kanya Rasul Emut eh, ka orang kan jadi umatna Assalamualaikum wa ala ibadillahis Ayang naon anjing Muhammad cek Allah Jawab bukannya Nabi Ilahi anta maqsudi Warqa kamatlubi Atini ma tujuanku Ridhomu yang ku cari Hati ini berikanlah aku Mahabbataka wa ma'rifata Cinta dan perhatianmu Masya Tiada cinta tanpa ada perhatian Benar tuh? Bohong pun dia mengaku cinta Tapi tak tara marhati Contohnya budak mora menghayang ngagai biji wanita Boh Dua pacar we atos <laughs> Pagi-pagi Sudah mandi belum? Ya. Sudah ada ya, beb Apakah kamu sudah makan? Bosan ditanya teh mandi, makan, mandi, makan. Tanya sesudah marrobukan. <laughs> nah, betul. Wah, kostu uh, secara kreatif cerita jam tiga ayam kacai, kampangan. Wah, taat KWA, gelis. Terus bugah homi tak ada. Karena mainnya kehidupan. status cek awena teh sudah masya Allah calon istriku solehah sedang apa kamu lagi sholat tahajud ini bisa ngawe a Iya buku kaku kata buku mana anak pernah keluku mana bukna kenapa perampok kau bola nah ozo, nah ozo bila hoyong cinta hoyong perhatian di Allah akimis sholat sholat hasil daripada Isra Mirot ialah kewajiban sholat sokes etaweh nitip sim kuring mah beres di ya rojabat tingkatkan di sholat namun jelma ke sholat sarwa keur bangun agama tapi jelema keur ke sholat sarwa keur rongrongan tiang agama ke rusak karena agama sholat lalaki di mas berjamaah supaya naon pahala gure satu kali sholat berjamaah di masjid ganjaran 25 derajat salat naon eta lohor asar maghrib mun salat mas isya jam subuh bardain cepulama. Solat di waktu dingin dua pahalana 27 derajat lebih gede ayah lebih gede usah ayah salat jam naon yang jama-jama anu hirupna capek di alam dunia usahana berat di alam dunia daek sholat berjamaah satu kali sholat 50 derajat kalau dilipat ganda dengan eleh dengan mah ku nu capek usahana asal daek sholat berjamaah ah yang ustaz nu gede pangkatnya di mana sholat di masjidil haram di Mekah satu kali sholat 100 ribu dibayar lagi ku Allah daek ke Mekah daek ayang ke Mekah daftar can sahar mereka ganong tuh bahaya daftar gelang, kakak ngaji daftar so, yang murah ustadz Dima kayak mau wih kalau tukang bogor ratus ribu langsung berangkat kapal labuan tidinya ngojay ya, murah-murah deh kapal lagi 14 juta mau nanya Masya Allah, Insya Allah Mekah malain jam orang kaya tapi jangan dia manuhaya Allah tidak akan mampu Allah tidak akan memberangkatkan orang yang mampu Allah temanggil jaman mampu tapi Allah bakal nggak mampu ke jaman harus kepanggil Insya Insya Allah tuh sholat sholat sholat sholat Ustaz Abdi Maera sholat besok maling kene teruskan sholat Ya suatu saat sholat akan mengingatkan kita Inna sholat tanha anil fasya wal munkar Ustaz alimah sholat kosong Masih ke jalan teruskan sholatnya Kayaknya suatu saat masih kita bakal nasihatan Ku sholat ulang sadaya Dan kumah sholat sholatnya Wa mullah bis sholat perintahkanlah keluargamu untuk sholat wastabir alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya sing sabar dina sholat Allahu akbar Sita tersin luput tunggal anak tinggalan buatan tiga anak damulan buatan damu nanti itu Salwa di kita nanti Ayo kosnya diri sidak apa sukakep Sidakep Sidakep itu bahasa orang lancar bohong asli Sidakep, sidajengkep Sidahartina singkanepi Kep benang Napi benang naon na nyepengan nana nyepengan naon nyepengan awakna Aha awak kurang sorangan kunaha sabab lamun sholatnya kalau awak batur tuh sah sholat Allahu Akbar Sinenonan nyekel awak awak mana ya sorangan sekolah benar gitu benar tuh anak tinggalan potong tiga kalau yang terlihat jangan pernah dilihat jelas sholat namanya nukat tempo ulah sok tempo ayam eh, tempo eh, nana tempo jalma waktu sholat anggota sujud sujud na tempo kan anggota sujud kira terus cilak cilik semua benar kalau seperti mata naik mulai kagak buat dimur tiga puluh ribu waduh gajah duduk RT di rukul lima ribu mun gajah nangis bisa nangtung jadi pak puluh ribu kan gajah duduknya jadi dulu lima ribu mantap nah, ibu-ibu hati-hati boga anak letik kene sholat nah ampihan baju nasi rapihan jadi koko si rapi budak resep ke masjid bagus baju udah sembarangan buat itu kacang garuda dibikin ke budak pakai ini kacang kuat budak bawa turunnya gini menang tidak apa-apa jelas lebih enak sholat di masjid atau kata muka batur Allah Akbar ini kecanggung jelas lebih enak nah untuk dan sing sabar sing sabar ada di orang bakal datang Ramadan sholat sing sabar di dia putih rokaat apa dua rokaat 20 apa sebelas 23 sami yang simkuring namun tatanggi orang ayo sabda sokat tong disalahkan sabda sokat geleres 23 geleres nu teleres mana tara tarawih eta nu teleres mah betul gitu betul ngan was wastabir alaiha sing sabar anjeun sholat kadang-kadang di diwimah dipilihan imam teh nu gancang pilu udah parah ngintip saya imam we waduh bayawak saya tahu bayar bayawak beres sholat isya tahu Sallu ala Muhammad Sallu alaihi Mangga Allahu Akbar Awak ke seletar U Inna zolati manuk sisuki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim my Alhamdulillahi Rabbil Alamin Budak mora buak Bah budak golik Ar-Rahmanirrahim Coba bapak ngarok mulai ya ah. Bapak-bapak harus sudah dua batang Parah satu jam kemudian Koiril magdubi alaihim Walabdu'ad budak orang ampun pun ampun ruas laki Bismillahirrahmanirrahim Yasin Tapi tukang goblok Yasin Tapi hanya saja Maca Yasin beres subuh ya taraweh Jaga aku kunaon aing maca Yasin ya dah Ini kenapa surah Yasin Fal Qur'anil Hakim hati innaka laminal mursalin direct di Inna innaka laminal mursalin ulang ulang dirinya innaka laminal mursalin innaka laminal cepet CPRT halah عليهم ولا الضالين ampun terus dia sampai gotong sah kena beduk sah kena kena beduk tapi aki tolong yang perkosa untuk tidak mau beda aki ganti eh soal udah kalau orang gancang gancang daripada laut salah ilmuna meninggalkan gancang paling benar benar kemudian ah. lo kata banyak tapi lu gancang udah sembarangan masa gancang lo dipakai sahar weh berarti 300 dipakai di wah digas ke guru mung mung mung siap lo siap siap berkati awak siap sallallahu Muhammad sallallahu yang panjang lapas temen bisa itu wasol kabe wasukuli di wasokun sakabe Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sakit sampai Alhamdulillah Ilhamatullah Ulakum min Allah Wa akbar Sami Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah tingkatkan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tadi musamihan wa kulli fasa dinasihan wa asli fasa dari ta'amuli wa in badihatan fala tubadiri para kiai para jangan boboran sapanon sanan sapakan bobor pemantau timbang teraju gapurani roh jatikan ikabu kembang pintik senebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan cikurai gunung cikurai apa haji anu bager irakan Allah patepang deui insya Allah patepang deui carati entepna upi akan Haji Khalil anu bager takakak nangkring nakawa Kang Haji abdi pada terasui geura siap ke kasih dukungannya terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.